Silakan dibuka halaman 57. Syarih mengatakan, "Idza taqarrara hadza fa innal mu'tazilata wal khawarija nafau hadza an-naw'a min asy-syafa'ati." Jika Anda sudah paham penjelasan di atas, maka sesungguhnya orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Khawarij mereka menafikan syafaat jenis tersebut yaitu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau. وقالوا إنه لا يثبت أن يدخل أحد النار ثم يخرج منها مرة أخرى Mereka mengatakan la yathbutu, tidak mungkin ada orang yang masuk ke neraka kemudian dia keluar dari neraka di waktu yang lain. Limadza qalu bidzalika? Kenapa orang-orang Khawarij atau orang-orang Mu'tazilah mengatakan seperti itu? li'annahum yarawna anna fa'ilal kabirati kafirun aw bimanzilatin bainal manzilataini bainal imani wal kufri. Karena mereka memandang bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Ini merupakan akidah khawarij. Atau bahwasanya pelaku dosa besar itu ada pada satu posisi bainal manzilatain di antara dua posisi. Apa maksudnya? Bainal iman wal kufri pelaku dosa besar ada di antara iman dan kufur. Dia tidak dikatakan iman dan juga dia tidak dikatakan kafir. ini merupakan akidah orang-orang Mu'tazilah. Wa man thamma fa inna masirahu ila nari khalidan khalladan fiha. Oleh karena itu kata mereka, tempat kembalinya orang-orang yang demikian itu adalah ke neraka yang mereka kekal di sana di dalamnya selama-lamanya. Fal khawariju yaquluna huwa kafirun. Maka orang-orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Wal mu'tazilatu yaquluna huwa fi manzilatin bainal manzilataini. Sedangkan orang mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu di antara dua posisi. Pemerji'u al-qawlaini ila syai'in wahidin wa huwa takhlidu fi nari jahannam. Namun dua pendapat di atas itu berujung pada satu perkara, pada satu kesimpulan, yaitu menganggap kekalnya pelaku dosa besar di neraka jahanam. Jadi baik Khawarij atau Mu'tazilah mereka sama-sama meyakini pelaku dosa besar itu kekal di neraka selama-lamanya. Walidzalika nafau ay yakuna ba'dul ibadi yakhruju minal jannati bisababi hadhihi syafa'ati. Oleh karena itu mereka menafikan, mereka mengingkari bahwasanya ada sebagian hamba yang keluar dari surga karena sebab syafaat Nabi. Lian hadza yunaqidu aqidatahum wa ma yarawnahu. Karena keyakinan seperti ini bertentangan dengan akidah mereka dan juga bertentangan dengan pandangan mereka. Wa man syawahadha annahum yuqarriruna al-qawla thumma ba'da dhalika yasnifuna nususa bina'an alaihi. Dan sumber pemahaman seperti ini adalah karena mereka yuqarrirun al kaula. Mereka sudah menetapkan suatu pendapat dahulu. Sudah menetapkan suatu keyakinan dulu. Kemudian setelah itu baru mereka yasnifun menyusun dalil-dalil binaan alaihi berdasarkan keyakinan atau pendapat tersebut. Jadi berpendapat dulu baru cari dalil. Inilah cara berdalilnya orang-orang ahlul bidah. Fama wafaqa akwalahum qabaluhu. Sehingga dalil-dalil yang sesuai dengan pendapat mereka, mereka pun terima. Wama lam yuafiqha awaluhu au jahaduhu au angkaruhu. Adapun dalil-dalil yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, maka mereka akan takwil, akan disimpangkan maknanya kepada makna yang lain. Atau jahaduhu atau mereka akan tolak atau mereka akan ingkari. Ya ini model beragamanya orang-orang ahlul bid'ah secara umum. Tidak hanya khawarij dan mu'tazilah namun secara umum. Kemudian Syaikh mengatakan, iman الْإِمَانُ ma dama annahu qad thabata hadha makna mana fi أَحَادِثَ كَثِيرَةٍ Wajib mengimani adanya syafaat selama itu sesuai dengan apa yang terdapat dalam hadis-hadis yang banyak. Balhuwa fil Qur'ani. Maka itu juga terdapat di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala Allah ta'ala firman, "Man yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 255. Wa qala dan Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ Dan tidak akan bermanfaat suatu syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Dalam surat Sabah ayat 34. Padahal hadza ala itsbati syafaati. Maka ayat-ayat di atas menunjukkan tentang penetapan syafaat di hari kiamat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wal imanu al masiha ad-dajjala kharijun maktubun baina ainaihi kafirun. Dan al-sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya al-masih ad-dajjal dia akan keluar suatu saat. Dan tertulis di antara kedua matanya tulisan kafirun, tulisan kafir. Wal ahaditsul allati ja'at fihi dan al-sunnah mengimani semua hadis-hadis yang bicara tentang masalah ini, masalah keluarnya dajjal wal imanu bi anna dzalika kainun dan al-sunnah mengimani bahwasanya itu akan terjadi. Wa anna Isa bin Maryam alaihissalamu yanzilu fayaqtuluhu bi Babiluddin. Dan al-sunnah mengimani bahwasanya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam itu akan turun di akhir zaman dan beliau akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Di suatu tempat yang disebut dengan Babulud. Kemudian kita baca penjelasan dari Syarih di halaman 58, beliau mengatakan At-tahdhiru minal masih dajjali. Perkataan beliau ini tentang peringatan terhadap adanya al-masih ad-dajjal. Ittafaqal anbiya'u alaihi musalamu ala tahdhiri minhu. Para nabi seluruhnya telah bersepakat untuk memperingatkan umatnya tentang keluarnya dajjal. Ya, maka tidak hanya Nabi Muhammad SAW saja, namun semua Nabi telah memperingatkan umatnya terhadap akan keluarnya Dajjal. Yaqulu Nabi saw dan Nabi kita Nabi Muhammad saw bersabda, "Ma min nabiyin illa waqad hadzara ummatahu al-masih ad-dajjal." Tidak ada nabi kecuali ia pasti memperingatkan umatnya tentang akan keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Catatan kaki nomor satu, Al-Hadith Rahul Bukhari wal Imamu Ahmadu fil Musnadi min Hadith Ibn Umar. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadisnya dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Wajatil Ahadithu ahaditsu bi syai'in min sifatihi dan terdapat hadis-hadis yang berbicara tentang sifat dari Dajjal ini. Wamin sifatihi anna ma'hu jannatan wa naran. Di antara sifat Dajjal, bahwasanya dia membawa jannah, yaitu surga, dan nar, yaitu neraka. Itu maksudnya dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia yang ada di tangan Dajjal itu surga dan neraka. Sebagai ujian bagi manusia. Apakah dia akan beriman kepada Dajjal ataukah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa annahu an nasa ila ta'lihihi. Dan Dajjal itu akan mengajak manusia untuk menuhankannya. Wa annahu ya'ti wa yaduru 'alal buldani fi zamanin mutaqaribin. Dan dia akan datang dan dia akan berpindah-pindah ke berbagai negeri dalam waktu yang singkat wa annahu idza kharaja alima nasu bi khurujihi bi waqtin qasirin. Dan bahwasanya dajjal itu ketika dia keluar maka manusia itu mengetahui hal itu, mengetahui keluarnya dajjal namun di waktu yang sempit. katanya tidak ada persiapan untuk menghadapinya. Wa annahu an nasa al imani bihi. Dan dajjal itu akan mengajak manusia untuk beriman kepada dirinya wa annahu yadkhulu al buldani illa Makkah wal Madinah. Dan bahwasanya Dajjal itu akan masuk ke seluruh negeri kecuali Mekah dan Madinah. Wa annahu idza jaa ila al-Madinati ja'aha ala naqabin min niqabiha. Dan bahwasanya Dajjal itu dia datang ke kota Madinah di setiap lorong-lorong yang ada di kota Madinah. Namun disebutkan di dalam hadisnya bahwasanya Tidaklah ada lorong-lorong di kota Madinah yang didatangi oleh Dajjal kecuali di sana ada malaikat yang menjaganya. Hingga dia gagal untuk memasuki kota Madinah. Fakharaja minal Madinati kullu kafirin wa munafiqin hatta yu'mina bihi. Kemudian setelah itu keluarlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah sehingga mereka beriman kepada Dajjal. Disebutkan hadisnya di catatan kaki nomor 2 Rawal Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Laisa min baladin illa sayata'uhu ad dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada negeri kecuali pasti akan didatangi oleh dajjal kecuali Mekah dan Madinah laisa lahu min naqabiha naqabun illa alaihi almalaikatu safina yahrusunaha. Dan tidak ada lorong-lorong yang ada di kota Madinah kecuali ada malaikat yang berbaris yang berjaga-jaga di sana. Summa tarjuful Madinatu bi ahliha thalatha rajafatin. Kemudian kota Madinah pun bergoncang bersamaan dengan penduduknya sebanyak tiga kali goncangan. Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiqin. Sehingga dengan goncangan itu Allah Ta'ala keluarkan semua orang kafir dan semua orang munafik dari kota Madinah. Tadi hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari. Kembali ke syarah. Wa yakhruju rajulun min ahli sunnati wal islami fayujadiluhu wa yunaqishuhu. Kemudian di antara peristiwa yang terkait dengan Dajjal akan keluar seorang laki-laki dari kalangan ahlu sunnah dan dia dari kalangan ahlul Islam, orang Islam. Kemudian dia berdebat dan berdiskusi dengan Dajjal. Faqulu Dajjalu ala urikum. Maka Dajjal pun mengatakan kepada manusia, "Bukankah telah aku perlihatkan kepada kalian tentang kekuasaanku, tentang kehebatanku?" Thumma ya'muru bi nisfaini. Kemudian Dajjal pun memerintahkan untuk membelah orang tersebut, laki-laki tadi, laki-laki ahlus sunnah tersebut dibelah menjadi dua bagian. Sehingga tentunya mati. Fayamurru min bainihima thumma yu'iduhu marratan ukhra. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua belahan tubuh tersebut. Kemudian ternyata orang tersebut kembali hidup lagi. Fayaqulu dzalika ar Al-ana izdattu imanan wa yaqinan annaka al-kadzabu alladhi akhbar anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki al-sunnah tadi yang sempat dibunuh dibelah dua, kemudian dihidupkan lagi. Setelah itu apakah dia percaya beriman kepada Dajjal? Jawabannya tidak. Justru dia mengatakan, sekarang saya bertambah iman dan bertambah yakin bahwasanya engkau adalah kadzab, pendusta engkau adalah dajjal. Karena dajjal secara bahasa artinya pendusta. Jadi kadab di sini artinya dajjal. Engkau adalah dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yumakkinu minhu ba'da dzalika. Kemudian setelah itu dajjal tidak bisa mengalahkan laki-laki ini setelah itu. Dia tidak bisa membunuh lagi, tidak bisa melukai dan tidak bisa melakukan apa-apa terhadap laki-laki ini. Lihat pentingnya akidah yang benar dan juga pentingnya ilmu. Ternyata akidah yang benar dan juga ilmu akan bawa keselamatan. Di antaranya keselamatan ketika seseorang itu berhadapan dengan Dajjal. qila lahu al-Masihu li'annahu yaduru 'ala al-buldani wa yusihu fiha. Dan dia disebut dengan gelar Al-Masih karena dia yaduru 'ala al-buldan bolak-balik mendatangi negeri-negeri. Wa fiha dan dia menyapu negeri-negeri tersebut. Ya, menyapu di sini artinya mendatangi semua daerah. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Tidak ada tempat yang tidak didatangi oleh Dajjal. Wa Dajjalu li'annahu kadhibun laisa bisadiqin. Dan dia disebut dengan Ad-Dajjal karena dia adalah pendusta. Bukan makhluk yang jujur. وقد جاء fil ahadithi wasfuhu bi أعور Dan juga terdapat dalam hadis-hadis di antara sifatnya dia itu awar, matanya terdapat cacat. Salah satu matanya cacat, tidak sempurna. Wa anallaha jalla wa ala laisa Dan bahwasanya Allah jalla ala tidak memiliki sifat cacat matanya. Tentunya ini sifat yang aib. Ya Allah tersucikan dari semua sifat-sifat aib wa indahu jannatun wa narun. Dan bahwasanya Dajjal itu membawa surga dan neraka tadi. Surga dan neraka dalam pandangan manusia. Man dakhala fi jannatihi wajada nara. Orang yang masuk ke surganya Dajjal justru dia akan mendapati di sana neraka. Wa man dakhala fi narihi wajada aisyatan hani'atan. Dan orang yang masuk ke nerakanya Dajjal justru dia akan mendapati kehidupan yang nikmat. Karena tadi surga dan nerakanya Dajjal ini untuk menguji manusia. Orang yang beriman kepada Dajjal karena dia terpikat terlena dengan surga yang dibawa oleh Dajjal, malah dia akan masuk ke neraka. Orang yang kokoh istiqomah tidak beriman kepada Dajjal, tidak menuhankan Dajjal, tidak mau tergoda oleh Dajjal, dan dia bersabar dengan gangguan-gangguan dari Dajjal sehingga dimasukkan ke nerakanya Dajjal justru dia akan masuk ke surga wa yadulluka hadza ala adamil isra'i fi tasdiqi kulli man idda'a khairan maka hal ini menunjukkan kepada Anda bahwasanya hendaknya tidak terlalu cepat, tidak tergesa-gesa membenarkan semua orang yang mengaku khair, yang mengaku baik wada'a dakwan dan juga tidak segera membenarkan, tidak buru-buru membenarkan orang yang membawa pengakuan-pengakuan. Walau kana ma'ahu ma yadhharu annahu karamatun aw annahu mu'jizatun. Walaupun orang tersebut dia membawa sesuatu yang nampaknya seperti karamah atau seperti mukjizat. Sesuatu yang yang ajaib-ajaib, sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal hatta yatahaqqaqa al-insanu min halihi wa ya'riduhu ala nusus syar'iyyati. Sampai dia pastikan keadaan orang tersebut dan dia bandingkan dengan nas-nas syariyah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau ada orang aku baik, kalau ada orang yang menunjukkan keajaiban-keajaiban, maka jangan buru-buru kita benarkan. Tapi kita lihat amalannya sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keadaannya sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dakwahnya sesuai nggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak sesuai, maka dia bukan orang yang baik. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa adanya Dajjal. Waqad kadzabat ba'du tawaifi bil Masih Dajjal. Nah, sebagian golongan, sebagian ahlu bid'ah itu mendustakan, artinya tidak percaya tentang akan adanya Dajjal. Qalu li'annahu lam yarid fi kitabillahi azza wa apa alasannya mereka mengatakan tentang Dajjal ini tidak terdapat di dalam Al-Quran? Wasunnatu dalilun mustaqillun yajibu alaina al-imanu biha wa tahkimuha wal amalu biha fiha minan nusus. Padahal as-sunnah adalah dalil yang independen. Tidak harus semua yang ada di as-sunnah itu, tidak harus semua yang ada dalam hadis itu juga terdapat di dalam Al-Quran. As-sunnah itu independen. Dia bisa berdiri sendiri. Yang wajib bagi kita untuk mengimaninya dan wajib bagi kita untuk berhukum dengan as-sunnah dan wajib mengamalkan semua yang terdapat di dalam nas-nas baik Al-Qur'an maupun as-sunnah. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wal imanu qaulun wa amalun. Dan iman itu adalah perkataan dan sekaligus juga amalan. Syarih menjelaskan, qala al-muallifu al-imanu qawlun wa amalun. Hadha huwa mu'taqadu ahli sunnati wa jama'ati. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Annal iman lahu arkanun. Bahwasanya iman itu memiliki rukun. Minha al-aqwalu wa minha al-i'tiqadatu wa minha al-a'malu. Jadi rukun dari iman itu ada tiga. Di antaranya adalah perkataan. Kemudian yang kedua adalah i'tiqadat, keyakinan. Dan yang ketiga adalah amal perbuatan. Wa yadullu ala hadza an-nususu allati wasafat al-adida min al-aqwali wal af'ali wal a'mali bi annaha imanun. Dan ini ditunjukkan oleh banyak sekali nas yang nas-nas tersebut mensifati yang menyebutkan bahwasanya akwal perkataan, af'al, perbuatan, dan juga amalan, itu al-adid, merupakan bagian dari iman. Kenapa tidak disebutkan i'tikot di sini? Di sini Syekh mengatakan akwal, af'al, a'mal. Tidak ada i'tikot, tidak ada keyakinan hati. Padahal tadi disebutkan rukun yang kedua itu i'tikot, keyakinan hati. Karena iman itu sendiri secara bahasa keyakinan hati. Ini semua orang sudah paham bahwasanya iman itu maksudnya adalah keyakinan hati. Namun di sini Syekh dan juga Alimul Ahmad ingin menjelaskan bahwasanya iman tidak cukup keyakinan hati, namun juga disertai perkataan dan juga perbuatan. Memadzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nas-nas yang seperti itu, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Al-imanu bid'un wa situna atau bid'un wa sab'una syu'batan. Kata beliau, iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallahu. Iman yang paling tinggi. Cabang iman yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Perhatikan, perkataan la ilaha illallah ini perkataan. Berarti di antara rukun dari iman itu berupa perkataan. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Perhatikan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini amalan, perbuatan. Berarti perbuatan termasuk bagian dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan bagian dari iman. Rasa malu itu amalan hati. Nah, berarti amalan hati, keyakinan, ini juga bagian dari iman. Faja'ala qawla la ilaha illallahu minal iman. Dalam hadis ini, Rasulullah menjadikan perkataan la ilaha illallah sebagai bagian dari iman. Waja'ala haya'a wa huwa min a'malil kulubi minal iman. Dan beliau juga menjadikan rasa malu, yang rasa malu itu merupakan amalan hati sebagai bagian dari iman wa ja'ala imatatal adza anit tariqi wa huwa minal a'mal minal iman. Dan beliau menjadikan perbuatan menyingkirkan gangguan dari jalan yang ini merupakan amalan. Beliau jadikan sebagai bagian dari iman. Waktu qala Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Surah Al-Baqarah ayat 243. Yang dimaksud dengan imanakum dalam ayat ini yakni salatakum. Maksudnya adalah salat kalian. Jadi kalau kita cek ke semua kitab tafsir, semuanya menafsirkan imanakum maksudnya adalah salatakum. Jadi Allah Ta'ala katakan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Yaitu ketika berpindah kiblat. Yang tadinya berkiblat ke Baitul Maqdis kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berpindah kiblat ke Baitullah, ke Mekah. Maka Allah katakan salat kalian yang kemarin yang ke Baitul Maqdis, Palestina itu tidak sia-sia, tetap berpahala. Allati sallaitumuha ila Baitul Maqdisi qabla tahwilil qiblati. Yang salat itu kalian lakukan menghadap ke Baitul Maqdis sebelum terjadi perpindahan kiblat. Kata Allah, ini tidak akan sia-sia. Fasama salata wahya al a'mali imanan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menamai solat dan solat itu merupakan perbuatan, merupakan amalan. Allah namai dengan iman. Wa nususu fi hadza katsiratun. Dan nas-nas tentang hal ini sangat banyak sekali. Di dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah hampir semuanya membahas tentang masalah ini. Bahwasanya iman itu tercakup di dalamnya perkataan dan perbuatan. Karena banyak di sana ahlul bid'ah yang mengatakan iman itu cukup keyakinan hati saja. Sehingga orang itu cukup yakin. Yakin Allah itu ada, yakin Allah itu esa. Tidak perlu beramal, tidak perlu berucap. Sudah disebut iman. Sekedar yakin Allah itu ada, Allah itu esa. Tidak perlu bersyahadat. Sudah iman. Nah, sebagai ahlul bid'ah ada yang mengatakan iman itu keyakinan hati dan perkataan saja, tidak harus beramal. Namun al-sunnah berkeyakinan bahwasanya iman itu keyakinan hati, ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Idza taqarrara hadza fa innal aqwala ruknun fil iman. Kalau Anda sudah paham hal ini, maka sesungguhnya perkataan itu merupakan salah satu rukun dari iman. Wal a'mala ruknun fil iman. Demikian juga perbuatan merupakan rukun dari iman. Wal i'tiqadati ruknun fil iman. Demikian juga keyakinan-keyakinan. Ini merupakan rukun dari iman. Fa in qala qailun kalau ada orang mengatakan halil a'malu syartun li sihhatil imani atau syartun li kamalihi. Apakah perbuatan itu adalah syarat sahnya iman atau syarat sempurnanya iman? Kalau syarat sah berarti ini kadar iman yang paling minimal. Karena minimal dari sesuatu itu sah sahnya sesuatu itu yang paling minimal. Maka apakah perbuatan itu merupakan syarat dari iman yang paling minimal? Ataukah perbuatan itu penyempurna dari iman? Nakulu, maka kita katakan, Al-a'malu ruknun fil imani. Walaisat syarta sihatin wala syarta kamalin. Maka kita katakan, amalan itu merupakan rukun dari iman, bukan syarat sah dan juga bukan syarat sempurnanya iman. Faman qala al-amalu syartun fil iman. Maka orang yang mengatakan amal itu merupakan syarat dari iman. Qulna hadza khata. Kita katakan ini keliru. Li'anal a'mala juz'un minal iman. Karena amalan itu bagian dari iman. Amma syartu fayakunu qabla syai'i. Adapun syarat, syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu yang lain. Syarat itu di luar dari sesuatu tersebut walayakunu min ajzaihi dan syarat itu tidak menjadi bagian dari sesuatu tersebut. Ya, faktor yang eksternal. Fataharatu syartun lissalati. Contohnya taharah, taharah itu wudu atau tayamum atau mandi. Taharah merupakan syarat dari salat. Fahal hiya juz'un minas salah? Apakah taharah itu bagian dari salat? Au hiya amrun mustaqillun sabiqun laha? Ataukah taharah itu Perkara yang independen, perkara yang berdiri sendiri yang dilakukan sebelum salat. Maka jawabannya tentu yang kedua. Ya. Taharah bukan bagian dari salat. Karena kita mulai salat dengan takbiratul ihram. Nah, tidak ada taharah setelahnya. Taharah itu perkara yang di luar salat dan dilakukan sebelum salat. Fahina idin asyartu yakunu sabiqan au muqarinan wa yakunu fi'lan mustaqilan. Maka oleh karena itu yang disebut dengan syarat itu biasanya dia sesuatu yang sabit, sesuatu yang dilakukan lebih dulu atau mukarinan atau bersamaan dilakukannya dan terkadang dia merupakan perbuatan yang mustakilan yang tersendiri, yang independen. Bainama ruknu juz'un minal mahiyati. Sedangkan rukun dia merupakan bagian dari sebuah entiti, dari sesuatu. Faruku'u ruknun lissalati li'annahu juz'un minha. Contohnya ruku. Ruku dalam salat itu merupakan rukun dari salat. Karena dia adalah bagian dari salat. Wa hakadzal aqwalu wal i'tiqadatu wal a'malu ruknun min arkanil iman. Maka demikian juga perkataan, keyakinan hati dan amalan itu semua adalah rukun-rukun iman. Tentunya ini berbeda dengan rukun iman yang enam itu ya. Kalau ini rukun iman dari sisi pembentuknya. Iman itu dibentuk dari tiga hal, yaitu perkataan, perbuatan, dan keyakinan hati. Adapun rukun iman yang enam itu rukun iman dari sisi apa saja yang perlu diimani. Yang perlu diimani itu adalah Allah, ya, malaikat, kitab Allah dan seterusnya. Wahadal imanu bimathabati syajarati. Dan iman ini itu semisal dengan sebuah pohon. Minha mahwa minal auraki, Ada bagiannya yang berupa daun-daunan. Minha mahwa minal ansani. Ada bagiannya yang berupa dahan-dahan. Minha mahwa minal jaduri. Ada bagiannya yang berupa akar-akarnya. Walikullin hukmuhu. Dan masing-masing bagian tersebut punya hukum tersendiri. Punya peran tersendiri. Masalan as-sunanu ar-rawatibu. Contohnya salat-salat sunnah rawatib. Salat qabliyah dan ba'diyah maksudnya. Hadhihi minal imani. Salat sunnah rawatib termasuk dari iman. Masuk bagian dari iman. Lakinnaha ruknun mukammilun. Wala yazulul imanu bidhihabiha. Namun salat rawatib, salat sunnah rawatib ini merupakan rukun dari penyempurna iman. Iman itu tidak hilang dengan ditinggalkannya sholat sunnah rawatib. Lakinnal imana yang kusu, namun imannya berkurang. Kama anna syajarata kusu bidhiha biba di awraqiha. Sebagaimana sebuah pohon itu akan berkurang dia kalau hilang dari pohon tersebut sebagian daun-daunnya. Walanan fi isma syajarati anha binaqsi ba'dil waraqi. Dan kita tidak nafikan nama syajarah dari diri dia ketika gugurnya sebagian daun dia. Artinya ketika daunnya gugur, dia tetap sebuah syajarah, dia tetap sebuah pohon. Tidak kita katakan dia benda lain, dia tetap pohon ketika daunnya gugur. Ya, maka ini permisalan yang bagus terhadap konsep iman menurut Sunnah wal Jamaah. Yaitu dipermisalkan dengan sebuah pohon. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi sallam.